Gimana pelajaran sebelumnya? Kalian tanya kan? Pelajaran sebelumnya. Isin, VL, huruf. Saya tebak kan? nggak ada belakang. Kemarin itu kan saya nggak ini kan, nggak hadir kan. Ah. Nah. terus coba dijelasin ilham yang revisi sedikit ya. Kilas yang pertama dalam bahasa Arab ada namanya huruf, kata, sama kalimat, sama dengan bahasa Indonesia. Cuman yang kalimat, kalimat kalau dalam bahasa kalimat di bahasa Arab disebut kalam. Sedangkan kata dalam bahasa Indonesia di bahasa Arab disebut kalimat. Nah, syaratnya disebut suatu kalimat atau kalam itu ada berapa? Saya bisa. Syaratnya disebut kalam. Syarat disebut jumlah mufidah atau kalam. Dua dalam bentuk kata itu. Apa? Minimal dua. Minimal dua, satu. Iya kan? Terus yang kedua satu minimal dua susunan betul, minimal dua kata atau lebih. Hmm. Yang kedua memiliki faidah atau arti. Yang ketiga Ayo, tiga. Untuk orang. Hah? Untuk orang. Untuk orang. Maksudnya? Gimana? Kelas satu? berakal bukan nah. diucapkan dalam bahasa oh. itu bisa mulai yang namanya kalam di kalimat dalam bahasa Indonesia disebut kalam dalam bahasa huruf ada dua ada huruf hijai sama huruf ma'ani kalau huruf hijai huruf yang huruf jaya ya kalau huruf ma'ani huruf yang punya Jumlah mufidah seperti tadi huwa jadi soal kursi Huwa satu, ya yajlisu dua, ala tiga, al kursi empat. Berarti masunan bumi. Nomor dua sekarang. Anwa'ul kalimat pembagian kata. nomor dua. Pembagian kata. Kata dibagi menjadi tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim terikasnya kita artikan sementara kata benda meskipun nggak nggak semua meskipun isim itu nggak melulu kata benda kata tunjuk disebut isim dan seterusnya yang kedua fiil fiil itu kata kerja yang ketiga huruf huruf di sini maksudnya huruf yang punya makna menurut huruf hijaiyah jadi misalnya min fi dan lain-lain isim kalau pengertiannya yaitu Kalimatun kata dalat yang menunjukkan ala makna makna walam tuktam di zamanin yang tidak berhubungan dengan waktu. Jadi kata yang tidak berhubungan dengan waktu disebut isim. Misalnya Muhammadun Muhammad artinya nggak ada telah Muhammad, nggak ada akan Muhammad, nggak ada sedang Muhammad. Tilmidun murid dan seterusnya. Alamatul ismi tanda-tanda isim ada empat yang pertama al khafdu dibaca kasroh. Di akhirnya dibaca kasroh di akhirnya. Kalau tengah-tengah belum tentu. Yang kedua tanwin. Di akhirnya pasti yang di akhirnya, nggak bisa di tengah-tengah. Tanwin, entah fathah domatain atau kasroh tain. Yang ketiga alif wal lam, alif lam. Jadi ada al di depannya. Itu dia di sini. Al sama tamim nggak bisa gabung dalam satu kata. Jadi misalnya al madrasatun nggak bisa. Harus dilihat salah satu madrasatun atau al madrasatu. Artinya sama. Sama. Yang keempat huruful jadi, huruf jar. Singkatnya kita sebut kata penghubung. Nah, sembilan, min artinya dari ila ke an dari juga ala di atas fi di dalam kubba banyak atau sedikit alba'u dengan alkafu seperti alamu milik Allah itu milik kepunyaan atau kepada an sama min pernah kan sementara ini saya belum menemukan bedanya apa cuman oh. kalau min itu mengharuskan seorang untuk mengetahui tempat asalnya menunjukkan tempat asal asalnya dari mana pemindahan ada pemindahan kalau an nggak melulu pemindahan jadi dia tentang menyinggung tentang suatu bab misalnya Misalnya kita membahas tentang bab wudhu misalnya. Berarti nabahasu kita membahas nabahasu kita membahas anda bil wudhu'i tentang bab wudhu. Jadi nggak kalau anda nggak mengindikasikan asalnya dari mana pindah ke mana enggak. Tapi tentang bisa, dari juga bisa. Tapi kalau mengindikasikan dari mana kemana mana, atau misalnya dari mana Yang kedua al-fi'lu, kata kerja. Al-fi'lu, kalau isim tadi kata yang nggak berhubungan dengan zaman. Sekarang al-fi'lu kebalikannya, kata yang berhubungan dengan zaman. Artinya ada telah, ada akan atau ada sedang. Contoh kata ba telah menulis, dia telah menulis. Kata ba. Koroa, dia telah membaca. yang tubuh dia sedang menulis yang rohu dia sedang membaca Aktubu aku sedang menulis ikro bacalah Tandanya ada empat juga Yang pertama kode. Kode artinya terkadang atau sungguh-sungguh jika dia bergabung dengan fi'il lampau maka artinya kode ini sungguh-sungguh atau benar-benar fi'il yang sedang dilakukan atau akan dilakukan, maka kot ini artinya terkadang. Yang bergabung dengan fi'il lampau. Misalnya ini, kot qomatis sholat. Sungguh telah didirikan sholat. Kot qomatis sholat itu sungguh telah didirikan sholat. Berarti masih ini belum Ini kias bahasa. Oh. Makanya seorang yang Sebenarnya jamaah itu kan bukan ketika komat ya kita berangkat, nah, tapi kita harus nunggu kan. Sebenarnya harus nunggu. Nah orang yang nunggu sholat itu sebut-sebut orang yang berada dalam sholat kan. Iya. Nah, seperti itu. Yang kedua sinu, sin ada sin di depannya. Kalau kot tadi bisa untuk lampau, bisa untuk sedang, bisa untuk akan datang. Nah untuk sin ini hanya untuk fi'il yang sedang dilakukan atau akan datang. Artinya akan akan dilakukan, sini akan dilakukan, akan tapi masanya nggak terlalu jauh. Rentang waktunya nggak terlalu jauh ke depannya. Yang ketiga, sama-sama artinya akan juga saufa, artinya akan juga akan. Tapi rentang waktunya kita nggak tahu kapan. Bahkan bisa jadi ini nggak terjadi sama sekali. Yang keempat, tak utanis asa sakinah Faak yang menunjukkan makna perempuan yang berada di belakang fiil dan dia disukun. Sebenarnya kolat, nah taknya yang disukun itu sebut tak tanis sakinah. Artinya menunjukkan apa? Bahwa, bahwa pekerjaan itu atau fiil itu dilakukan oleh wanita. Sampai sini? Ada yang Jadi, yang ya? Itu itu harfu huruf. Nah, kalau tadi isim fi'il ada tanda-tandanya, sekarang huruf setiap yang nggak masuk tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il maka dia sebut huruf. Jadi pengecualian dari isim dan fi'il itu huruf. Tapi nggak mesti kalau misalnya kita nemukan dalam suatu kalimat kemarin kan ini nggak ada tandanya semua ini. <laughs> Tapi kok fi'il dan isim? Nah, beda. Salah satu cara lain untuk mencari bukan selain tanda itu adalah melihat kamus. Oh, ini artinya kata kerja berarti dia fi'il. Dan kata benda berarti dia Selanjutnya bagus, ul Selanjutnya jumlati jenis-jenis jumlah. Jadi jenis-jenis kalimat ada dua yang pertama jumlah ismi atau kalimat nominal yang berawalan dengan isim. Jadi kalimat nominal kalimat yang berawalan dengan isim sebut jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Yang kedua jumlah fi'liyah jumlah fi'liyah atau kalimat verbal kalimat yang berawalan dengan fi'il Sapa tak kerja. Kalau berawalan dengan huruf gimana? Nah, setelah huruf apa? Kalau setelah huruf itu dia fi'il, berarti dia jumlah fi'liyah. Kalau setelah huruf dia isim, berarti jumlah isminya Selanjutnya fil asma'i tentang isim. Berdasarkan jumlahnya ada tiga. Yang pertama mufrad, yang kedua tasninya, yang ketiga jamak. Ini berdasarkan jumlahnya. Al ismul mufradu, isim mufrad huwa yaitu ma isim ya dulu yang menunjukkan ala wahidin makna satu atau tunggal. Entah dia perempuan atau laki-laki. Yang penting tunggal sebut muf mufrad. Enggak ada dengan tunggal wanita sebut mufradah enggak ada. Tunggal wanita sebut mufrad. Contoh baitun sebuah rumah. Daftarun sebuah buku tulis, waladun seorang bocah laki-laki, rojulun seorang laki-laki dewasa. Yang kedua al-musanna. Al-musanna itu ganda. <clears throat> al-musanna tasniyah atau musanna wa yaitu ma isim dalla yang menunjukkan alas ini. Makna dua Biziyadati alifin wa nunin Dengan cara menambahkan alif dan nun Jadi mufrad Ditambahkan alif dan nun di belakangnya Itu jadi tasmiyah Wa nunin Au ya'in wa nunin atau ya dengan nun Atau mufrad ditambahkan ya dengan nun di belakangnya Fi akhirihi di akhir isim atau di akhir isim mufrad Contoh Awalnya baitun, jadi baitani atau baitai. Perlu diingat-ingat bunyinya ani sama ai. Dan soalnya ada sama di jamak muzakkar salim. Ani sama ai. Jadi baitani sama baitai. Itu menunjukkan makna dua. Bedanya, Bedanya nanti dipelajarin di bab setelah ini. Ringkasnya kalau misalnya baitani ini sebagai subjek misalnya. Kalau A ini itu sebagai subjek. Kalau a ini sebagai objek. Nah, aku membeli dua buah rumah. Istaro itu baita ini. Nggak boleh baita nih, tapi baita ini. Waladun jadi waladani, waladaini. Nah, kalau misalnya mufradnya mu'anas gimana? Perempuan. Jamak mudzakkar Salim yaitu isim yang menunjukkan makna banyak atau jamak dengan cara menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Ingat, ini hampir sama dengan yang tasnya yang tadi. Wawu dan nun dan ya dan nun. Bunyinya gimana? Una sama ina. Kalau tadi tasnya gimana? Ya dan nunnya. Aini. Yang ini ina. Jadi muslimah ini dengan muslimina beda. Yang satu dua, yang satu banyak. Kalau yang banyak punya ina, muslimina itu banyak. Kalau muslimah ini berarti <clears throat> Sama sini ada tanya kan? Masuk ke baru ini. Tadi yang muslimah ini itu dua ya? yang dua ya. Muslimah ini muslimina banyak. Itu banyak. Dua muslimatain. Kalau banyak muslimah, nah, bentar lagi dibahas. Sudah. Gak ada pertanyaan lagi? Halaman tujuh sekarang. Jam'ul mu'annas salim. Jama' mu'annas salim. Al jam'ul mu'annas salimu jama' mu'annas salim Huwa yaitu Ma isim Dalla yang menunjukkan ala jam'iyyati Makna jamak Biziyadati alifin wata'in Dengan cara menambahkan alif dan ta' yang tak yang terbuka, bukan tak terputus. Fi akhirih di akhir isim mufrad. Ya dan alif dan ta. Jadi perlu diingat, yang jamak muannas salim ini yaitu yang mufradnya berasal dari mufrad muan muannas, hanya mufrad yang perempuan. Nah, kalau jamak mudzakkar salim dia hanya khusus yang berakal kan? Khusus yang berakal kalau jamak mu'anas salim ini nggak berakal pun bisa jadi jamak mu'anas salim. Yang, saya yang berakal ini jamak jamak berakal salim. Kalau jamak berakal salim hanya untuk yang berakal atau disifatkan berakal. Saya solikon orang yang solih. Kalau saya kita pun kita pun ini secara bahasa dia apa ini? Mudahkan mana? mutakar laki-laki ya nah kan tapi dia nggak bisa buat jawab mutakar salim misalnya kita buna ini nggak boleh salah meskipun mutakar karena nggak berangkat ya kita pun nggak berangkat nah sekarang beda kalau jamak mana salim meskipun dia nggak berangkat dia bisa buat jamak mana salim misal saya kasih contoh yang berangkat dulu misalnya solihatun Intinya, jangan menggunakan salimnya. Caranya, tak fardunya dilakukan dulu. Eh, so, diha ditambah dengan alif dan tak takdinya atau jadinya so liha Ini yang berakal. biasa ke situ apa? Oleh anak juga ada yang bahasa Zainab ini. Zainab. Ah? Bisa tahu. orang yang Zainabnya banyak. Ah, <laughs> artinya semuanya di sini namanya Zainab semua misalnya satu ruangan. 10 orang Zainab semua. Jadi Zainabatun. Zainab Zainab. Ya. Yang berakal berakal dan laki-laki itu cuma berakal. Yang mu'anas. Yang mu'anas, yang perempuan berarti dia boleh berakal boleh nggak berakal. Yang mu'anas halaman 7. Kalau yang muzakar hanya untuk yang berakal atau disifatkan kepada yang berakal. Eh, yang muzakar, muzakar. yang berakal. Laki-laki yang berakal. Berarti dua duanya yang berakal dan laki-laki. Ya harus, jamak muzakar kan? Kalau muzakar berarti laki-laki. Gak ada jamak mudzakkar misalnya perempuan jamaknya gak ada. Contoh situ solihatun jadi solihatun, kafiratun jadi kafiratun, hasanatun jadi hasanatun, mubalighatun jadi mubalighatun. Terus ini ada lagi ya? Kalau nggak ada kita coba atamrin latihan. Langsung saja. Tegar, monggo Mas. Ija'al jam'an muannatsan saliman. Jadikan jama'an muannats salim. Sayyi'atun. Ya. Sayyi'atun jadinya Nah, hanya panjang. Sayyi'atun. Sayyi'atun. Yang kedua? Mas Rini pilih mana? Jannatun. orang yang buruk, wanita yang buruk? Saya yakin itu orang tahu keburukan. Orang yang buruk. Kalau keburukan. Keburukan. Su suun keburukan. Jannatun sayyi'atun. Monggo. Haidar, jawab Haidar. Yes. Makhlukatun. Makhlukatun. Faisal? Musyrikatun. Musyrikatun. Enggak? Oh. Mukminatun. Mukminatun. Enggak? Nasbati? Zalimatun. Zalimatun. Selanjutnya alimatun sabiratun. Sampai sini mana yang maknanya enggak tahu? Makhlukatun Makhlukatun. Makhluqatun, makhluk wanita. Hayawanatun. Wahyu terpanjang. Hayawanatun. Hayawanatun. Hewan-hewan wanita. Hewan betina maksudnya. <laughs> Haidar. Dalam artian berpakaian tapi tak nampak berpakaiannya. Itu kasihatun. Ariyatun sama artinya soimatun tafsir huwa yaitu ma isim taghayyara yang berubah an surati mufradhi dari bentuk mufradnya. Artinya polanya nggak bisa kita deteksi. Kalau jamak mudzakkar salim tadi polanya tambah una atau ina. Ini kalau jamak tafsir nggak ada, nggak ada pola. Caranya gimana lihatnya? Gimana? Kamus. Hafalan. Kamus nggak ada jamaknya. kebiasaan baca aja. Mau ngeliat kamus bisa juga. Mislu contoh waladun bocah laki-laki seorang bocah laki-laki jadi auladun bocah laki-laki banyak. Gak bisa dibuat waladuna. Baitun jadi buyutun, gak bisa baituna. rojulun jadi rijalun. Kalau rijalun ya kaki. Tapi kalau jamannya apa? rijalun eh Apa jamannya kaki? Eh arjulun. Arjulun. kaki iya. kaki banyak. Arjulun. Jadi yang rojulun itu kaki. Bukan. Eh, laki-laki. Laki-laki. Laki-laki. Kalau rojulun laki-laki, kalau rijalun laki-laki banyak. Hmm, hmm. Kalau rijlun kaki, kalau arjulun kaki kaki banyak. Rijlun kaki. Rijlun kaki. Kalau rojulun laki-laki. Hah? Karena gini, eh, penetapan bahwasanya laki-laki harus jamu zakar salim itu gak ada. Jadi dibedakan antara jamu zakar salim harus laki-laki yang berakal, tapi laki-laki yang berakal belum tentu masuk ke jamu zakar salim. Saya bedakan ya. ya? Jadi kalau laki-laki berakal, kembali kembali dulu, kembali dulu. Kalau jamu zakar salim, dia harus berisi laki-laki yang berakal atau yang disadarkan, ke laki-laki yang berakal. Akan nah, tapi kalau misalnya laki-laki yang berakal belum tentu bisa masuklah jamu zakar salim. Betul. Misalnya Rasulun, seorang Rasul kan, seorang Rasul. Gak bisa kita jamakkan misalnya unsur oh, banyak, Rasuluna, gak ada. Yang ada Rasulun, Rasul banyak. Berarti ya, ada kan ya? Kan ada eh, dua ya? bentuk. Alimun misalnya. Alimun itu orang yang orang yang punya ilmu. Jadi alimuna bisa, jadi ulama bisa. Jadi dua. Ada yang bisa jadi dua. Sama. Nah, Jadi, jadi ada beberapa mungkin kata yang masuk dua-duanya lagi. Lagi? Tadi yang apa? Yang jawab taksir ini jadi apa nggak nggak nggak ada untuk wanita atau laki-laki? Nggak. Dan gak ada wajib. Hah? Gak ada wajib. Gak ada Tiap yang masuk sini bentuk bulannya sama aja. Apa? Bentuk mutannya sama semua. Kesannya sama semua. Contoh misalnya yang bentuk wanita yang di zaman misalnya misalnya apa? Eh jangan taksir yang bentuk wanita, yang wanita misalnya apa? Hmm. Nafsun, jiwa. Nafsun itu sifatnya wanita. Ya ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kenapa kok ya Tuhan nafsul mutmainnah? Tapi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah karena nafsu di, diibaratkan wanita. Nah, jamaknya apa? Nufusun. Ini contoh wanita. Contoh yang jamak takfir yang dari wanita. Nufusun. Islam dengan gak ada alif lam itu kalau dari segi makna kalau kita mau jadi jadi kalau misalnya gak ada alif lam berarti dia maknanya belum khusus masih umum nah ini penting nanti kalau misalnya di, di usul fikih misalnya ada nanti kalau misalnya gak ada alif lamnya di Al-Quran ada dalil gak ada alif lamnya nah, berarti dia masih umum dalilnya bunyi kata itu masih umum tapi ketika ada alif lamnya maka ada pengkhususan alif lam untuk khusus nggak ada alif lamnya berarti dia untuk Contoh selanjutnya halaman 8, daftarun buku tulis jadi dafatiru. Nah, bentuk nana nana ninu itu nggak boleh ditampil belakangnya. ninu nggak boleh ditampil. Daftarun jadinya kan dafatiru kan? Nggak boleh dafatirun. Semua yang bentuknya kayak gitu nggak boleh ditampil. Misalnya masjidun jadi masa jidu nggak boleh masa sidul Oh bentuknya kayak gitu nana nino rasulun utusan jadinya rusulun utusan utusan masjidun masjid jadinya masa jidu masjid masjid dirujui dengan kembali hilang kawan isi ke kampus. Masalahnya di kampus tuh gak disebutin jam atasnya dulu <laughs> Dia mukanya dulu Wakas rotil itilai wal kiroati Dan banyak-banyak menelaah serta membaca Jadi kuncinya di situ bahasa Arab ibtila'i itu menolak. Apa? Ya bisa di depan kita kita Alam istilah itu contoh-contoh roksun kepala jadi ruusun kepala kepala. Rijelun jadi arjulun kaki jadi kaki kaki ainun mata jadi ahyunun yang mana? oh lagi perempuan Rasul iya, iya. untuk kepala laki-laki Rizlun untuk wanita Ainun wanita Kenapa wanita? Nah, ada tubuh yang berpasangan sifat dengan wanita Batunun Oh kaki itu wanita? Ya, kakinya berpasangan. Batonon perut, butuh non perut perut. Lain perutnya dua gimana? Enggak, <laughs> batonon siapa dengan laki-laki. Kita pun laki-laki, artinya buku, kutubun, buku-buku banyak. Asadun itu laki-laki, macan artinya. Macan singa. Macan singa namanya. Dia artinya sama. Usudun itu macan-macan banyak yaumun hari jadi ayyamun hari-hari laki-laki syahrun bulan laki-laki ashurun bulan-bulan laki-laki wajahun laki-laki bulan ini bulan Januari itu bulan Januari Februari Zulqa'dah, Muharram dan seterusnya. Kalau bulan yang di atas Qamar sifat dengan laki-laki. Kalau bulan itu ya, <laughs> Kalau kalau bulan punya apa ya? Nah. Kok saya lupa? Iya. Nah, nah, saya lupa. Wajuhun jadi wujuhun laki-laki itu. Wajah, wajah-wajah. Saya lupa juga ya. siapa? Kalau jari wanita. Kalau jari laki-laki. Maksudnya berpasangan tuh gimana ya? Dua-dua. Ini ada dua bukan bukan aqsamil ismi, ringkasan pembagian isim. Ringkasan. Ada mufrad, ada pesanan, ada jamak. Sampai sini ditanyakan dulu. Jadikan jamak munasiban yang mencocoki minal kalimatil atiyati dari kata-kata berikut ini. Mulai dari jumati, monggo. Jadikan jamak muhasin Artinya apa itu? Artinya oh, wanita yang berbuat baik. muhasin Muhassinatun. Hmm. muhasin artinya maq'adun artinya artinya bangku bangku ternyata namanya Jawa Tasir juga ya Jawa Tasir ya dengan iya. kamus ya mana kamusnya nggak ada nggak ada maq'adun ya maq'adun artinya Imam Haidar Wah sama takut juga ya <coughs> Yun Kemarin udah kemarin Yang berangkat kemarin pasti saya singgung kemarin anhar anharun anharun Bukan, jujur. Wanita-wanita yang jujur. kuat Mana yang enggak tahu artinya nih di antara ini? Jujur di orang iya, Beda. Karena ada dari Pak Prof Fajar Khalid. Fajar Prof. Fajar Sodik yang nama. Itu Ya fajarnya dusta artinya fajarnya Oh itu. ya, fajar iya, dusta benar nggak? Fajar nggak benar. Lagi yang tanya kan dari mana-mana ini? Gak ada ya? Kalau laki jujur apa? Laki-laki jujur, sodikun. <laughs> Bila tak amar utangnya dilanggar, kan, sodikun. Oh, kok kan jadi laki-laki. Laki-laki. Jadi enggak Tapi nggak bisa misalnya Aisyah tuh tak mau tanya dilanggar kan, jadi laki-laki nggak ada. Aisyah tuh nggak bisa. Ada lagi tanya kan? Gak ada? muhasinatun orang yang berbuat baik. Orang yang kemarin berbuat baik itu muhasinatun atau muhasinatun. Oh. Jika musad dikun itu maknanya seperti seperti musad dikun muhasinatun itu maknanya benar-benar atau rutin itu Hmm. Ini perempuan. Nanti kita seling-selingin belajar ah. tasrif aja Kirana. Gak ada pertanyaan lagi? Kalau ada kita lanjutkan. Al asmaul satu isim yang lima. Ini isim khusus lima, perlu dihafal. Enggak sedikit banyak cuma lima. Isim yang lima. Isim yang lima. Yang pertama, abuka, Ahuka, hamuka, fuka, zumalin. Kalau abuka artinya ayahmu atau Aku ke saudara laki-lakimu. Hamuka paman dari pihak mana? Hamu dari pihak ibu. Kalau Hamu kan dari pihak ibu. Istilahnya apa kalau misalnya bahasa Indonesia nggak ada ya? paman sama-sama paman ya? Sudah jawab? Gak ada? Gak ada ya? Paman dari pihak ibu ya? Ibu Fuka mulutmu Zumalin Orang yang punya harta Mulutmu hmm, Zumalin orang yang punya harta Zumalin yang punya Zu itu artinya punya Malin artinya harta Dia yang punya bisa Pak Ade kalau di desa. Jadi saya, saya sudah beli. Sebelah itu Zuma itu orang yang punya harta. Lin, lin itu harta. Malin, malin itu malin itu harta. Zu itu orang yang punya. Jadi gini, yang dimaksud asmaul Khomsah sebenarnya cuma akun, akun, hamun, fun, famun dan zu. Cuma itu sesuatu maka jadi mimnya dihilangi jadi fu atau jadi fi atau jadi fa mimnya dihilangi asalnya faun jadi fuka itu artinya mulutmu tapi kalau saya mulut bukan fu aja bisa pun nggak ada fika berarti bisa mulutmu bisa jadi ini ya? bisa jadi mulut nah makanya berarti ada ya. jadi untuk jadi Untukmu bisa, bagimu bisa. Abuka, jadi cuma lima itu sebenarnya lima, cuma harus ditambahi sesuatu di belakangnya. Baru dia jadi asmaul khamsah. Oh, itu tadi mulut. Mulut. Yang ini. Fu. sejarah yang sembilan apa aja? Min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, alkaf, lam. Sembilan kan? Sebenarnya bukan sembilan, lebih dari sembilan. Hmm. Sembilan yang disebutkan. Nah, buka, baka, mika, dan seterusnya. Contoh di bawah. tersebut asmaul, misal. Uh, eh, itu berlaku apa? Yang satu, satu. Nah, ya, kenapa? Kata yang lain masih gimana? Misalnya kalau akhuka jadi akhoka itu sama dengan sebagai objek kalau akhoka. Akhoka sama-sama sebagai objeknya sama. Berlaku sama dengan kata yang lainnya. Tuh. Eh, eh, nah nanti karena untuk isim yang lima ini, untuk yang kelima ini, kelima kata ini, dia mempunyai ciri khusus ketika dalam posisinya. Jadi gini, misalnya saya melihat kenapa nggak kita kenapa buat karena ketika sebagai objek ya. nanti uh, kita belajar namanya irob ya irob itu posisi kita tahu posisinya kalau misalnya posisinya sebagai objek ya, ada beberapa kemungkinan dia dibaca H objek ini atau ada tanda alifnya atau bisa ada tanda ya-nya nah, ada tanda tandanya saja subjek tadi dengan doma saya alinya bilang ini akhirnya bilang kita bunuh yang mana roh itu aku lihat sebelum kita mau ya. kita apa kita apa Abuka sebagai subjek, sederhananya gitu. Abaka sebagai objek, abika ketika ada huruf j di depannya. Berfungsi ke deret sini semua ya. Semuanya sama. Kita buat contoh. Monggo, tegar. Abu Bakrin. Jadikan seperti di atas ya. Abu abu Ka jadi Abaka jadi Abika. Sekarang Abu Bakrin. Ya? Ah, toh, terus? Terus Abi Bakrin. terus? Abi Bakrin. Ah, toh. Abu Dawud ah. Terus? Aba Dawud sama Abi Dawud. Aba Dawud sama Abi Dawud. Tidak? aku, Ali aku, Ali aku, Ali aku, Ali aku, aku, aku, Abu aku, Abu aku, Abu aku, aku, aku, aku, aku, Abi aku, Cuman aku, wawu aku, sama ya Monggo belakang aku, Ya Za'imin. Za'imin. Zi ilmin. Zi ilmin. Yang punya ilmu. Yang punya ilmu. Ya, Mas berarti Za fadlin. Zi fadlin. Za fadlin. Zi fadlin. Yang punya keutamaan. Abu Sa'idin jadi Aba Sa'idin, Abi Sa'idin. berarti bisa kayak uh, <laughs> bisa, tapi salah itu sebenarnya. Oh. Salah kalau Ahli aliyun kan saudara gue adalah si Ali salah. Yang betul Ahli aliyun. Jadi eh, eh, ya ahi aliyun. Oh iya, iya beda iya, iya. Beda. Abu Talibin jadi Aba Talibin Abi Talibin. Apa sih kalian tanyakan? maksur huwa yaitu kulusmin setiap isim mu'robin yang bisa di i'rab sementara di akhir yang bisa di i'rab atau yang bisa berubah atau yang mu'rob itu aja yang mu'rob akhiruhu yang akhirnya alifun lazimatun berupa alif lazimah alif lazimah itu alif yang dikom alif lazimah Alif yang bengkong. Oh. Yang di belakang yang bengkong itu. Oh. Alif Lazimah. Wa kullu wa dan sebelumnya itu berharokat fathah. Jadi sebelum alif lazimah disebut dan sebelum sebelum alif lazimah itu harokat fathah maka disebut isim maksur. Contoh al-fatah Al-Wusta Al-Mustafa Al-Huda Musa Isa Sampai sini ada tanya kan? Al-Maksur Al-Maksur iya, iya. Ah. Nanti tandanya beda Dia kalau maksur ini dia sebagai apapun subjek, objek dan lain dia gak berubah, tetap kayak gitu. Nah, kita harus tahu bahwa Masur nggak akan berubah. Meskipun secara kaidah bahasa dia berubah. Nah, gimana? Secara kaidah bahasa dia berubah. Tapi pada kenyataannya fisiknya nggak berubah. Contohnya, Ja'a al-fata telah datang seorang pemuda sebagai subjek kan? Yang kedua sebagai objek. Roa itu al-fata. Aku melihat seorang pemuda tetap al-fata. Yang ketiga ada huruf jernya. Maror tu bil fata. Aku melewati seorang pemuda tetap Fatwa-fatwa semua. Ja'a al-fata telah datang seorang muda. Al-fatanya fa'il, subyek. Jumlah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Oh, oh iya. al itu apa? Pemuda. Oh iya, pemuda artikan ya. Boleh kan dibaca al fatah Apa? Ja'a al-fata, dulu. Boleh. seorang pemuda artinya al Musto pertengahan Atau tengah-tengah, kaum tengah-tengah Al-Mustafa Pilihan, orang pilih, orang terpilih Al-Huda, petunjuk Musa, Musa, Isa, Isa Gimana? Uh, sementara yang saya temukan lagi-lagi kalau misalnya perempuan misalnya Fatah, udah perempuannya al Fatah tuh. Berarti jamaknya nggak bisa langsung alfa, fata, alfatuna nggak bisa. pasti Beda. Hah? Nggak bisa taksir. Nggak bisa taksir. Bisa jadi dia jawab mau nasali malah. Nah makanya untuk untuk fil yang atau isim isim yang aneh bentuknya aneh, yang belakangnya ada aneh-anehnya, maka dia nggak bisa deteksi juga. Atau mau diajarkan? Pada depan insya Allah ya depan kapan Lupa lagi Selasa ya Selasa mau nyoba yang itu bisa butuh anaknya terus kita bawa ke tasnya sama Jawa ya Gak ada lagi pertanyaan kalau gua eh, ini semua yang jenis maksud maksud ini tunggal semua tunggal semua